Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita masih melanjutkan na barakallahu fikum faedah atau mabahith hadithiyah pembahasan masalah hadis yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih sebelum beliau mensyarah daripada makna hadis hasan yang mana beliau sudah selesai mensyarah mengenai hadis yang sahih. Nah, barakallahu fikum sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baikuni beliau mengatakan awwaluha sahihu wa huwa matasal isnaduhu wa lam shadda aw yu'al dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Naam, sudah kita lewati syarat-syarat daripada hadis sahih. Naam. sekarang kita lanjutkan di sini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala halaman 27 eh, sambungan daripada nah barakallahu fikum pembahasan masalah hadis hadza kana sahih Al-Bukhari asah min sahih Muslim. Yang kemarin kita baca kemarin ya. Nah, barakallahu fikum bahwasanya khulasannya Sahih Bukhari itu lebih sahih daripada Sahih Muslim. Kenapa? Karena Sahih Bukhari mensyaratkan apa kemarin? Mensyaratkan dua syarat, yaitu muasarah sama al-luqi, sezaman dan bertemu. Tapi kalau Imam Muslim mensyaratkan yang penting sezaman saja walaupun tidak bertemu dan memungkinkan untuk bertemu. <laughs> Paham itu ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Tapi kalau Bukhari harus sezaman dan bertemu itu loh, lebih kuat syaratnya. Nah, kita lihat sini. Wa ma huwa asahu kutub sunnah Wa ma huwa asah kutub sunnah? Nah, barakallahu fikum. Itu atasnya udah belum atasnya atasnya. Sudah kan? Sudah itu. Sudah belum? Belum kita ulangi ya. Wa dhahaba ba'dul ulama dan sebagian para ulama berpendapat alladzina yatasaddaduna fil naqlil hadis yang mereka itu Nam keras sekali dalam penukilan hadis dalam dalam artian syaratnya syaratnya itu kuat sekali itu. Syaratnya ketat sekali. Gitu orang-orang yang mereka ketat dalam mensyaratkan penukilan hadis. Ila anna la budda min subudis sama. Nah, bahwasanya harus adanya nah barakallahu fikum penetapan bahwasanya dia itu mendengar. Sezaman benar sezaman, bertemu juga bertemu, tapi harus mendengar. Kalau Imam Bukhari kan sezaman bertemu tapi nggak disyaratkan harus mendengarkan apa itu ya? nah cuman kita lihat sini li'anna rubama majulati wala wala yasma' minggu. karena bisa jadi orang itu bertemu seorang perawi itu bertemu tapi belum tentu mendengar jarinya. paham bertemu gurunya bertemu gurunya tapi belum tentu mendengar dari gurunya gitu loh wa hadza la syakka yang seperti ini syaratnya ini lebih kuat lagi bertemu sezaman mendengar lagi paham maksudnya ini ya sezaman dengan gurunya, bertemu dengan gurunya, mendengar hadis dari gurunya. Udah kuat sekali. Lakinnana law syaratna sama akan tetapi kalau seandainya kita mensyaratkan harus mendengar lafata alaina katsir, lafata alaina katsir. saya akan terluputkan nam eh, terluputkan pada kita banyak sekali minas sunnah sahihah dari sunnah-sunnah sahihah yang ada karena sebagian mereka tidak mensyaratkan yang jelas sezaman dan bertemu Amida. Ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita menisbahkan kepada guru kita, walaupun kita istilahnya nah barakallahu fikum ya, sudah pernah bertemu, kemudian hukum asalnya kalau kita menisbahkan itu enggak masalah gitu loh. Eh, paham ya? Bertemu nah, qala syekhuna misalkan. Nah, barakallahu fikum suatu ketika kita mendengar dari orang lain, tapi kita sudah pernah bertemu sama syekh itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum berdasarkan penjelasannya sampaikan di sini. Nah, ya, nah. Cuman ya tentunya kalau nggak bertemu sama sekali, eh, sezaman tapi nggak bertemu sama sekali, maka harus ada koyitnya tadi kemarin, seperti yang kita sebutkan itu. Misalkan dia mau menukilkan berarti Allah syekh fulan fi misalkan, atau samitu syekh fulan fi Aku mendengar syekh fulan di dalam kasetnya itu nggak masalah. Karena apa? Karena kita nggak pernah bertemu itu loh. Sezaman tapi nggak pernah bertemu. Itu harus dikasih koyit, dikasih ikatan di situ biar orang tidak tersamarkan. Wah, dia itu muridnya Syekh Mukbil ya. Padahal apa? Padahal dia mengatakan qala syekhuna Mukbil eh, atau sami'tu syekhuna Mukbil, kami syarif misalkan. Ya, aku telah mendengar Syekh Mukbil sebagaimana dalam kasetnya, sebagaimana dalam kasetnya. Berarti sudah jelas itu. Dia nggak pernah bertemu, cuman membaca atau mendengarkan kasetnya. Nah, seperti itu. Wa ma huwa sunnah? Sekarang kitab-kitab yang berisikan as-sunnah, berisikan hadis-hadis itu mana yang paling sahih? apa kita tahu apa yang paling sahih wa ma huwa sahih dan kemudian yang sahih itu sendiri apa yang paling sahih paham kira ini kitab sunnah kan banyak eh, ashabus sunnah kan banyak kan sunnah Tirmidzi dan semisalnya kemudian kutub kutubus sitah lah kutubus sitah itu semuanya kan kitab sunnah itu semuanya nah itu mana yang paling sahih yang paling sahih adalah sahihan di antara sahihan sahih Bukhari sahih Muslim mana yang paling sahih kan ada lagi sahih Bukhari itu maksudnya Ewa. Wa huwa sahih sahih? Kemudian diantara kitab yang sahih itu mana yang sahih lagi? Nakul al hadis, alati ittafaqa 'alaiha al-Bukhari wa Muslim tu'tabaru asahul hadis. Tu'tabaru asahul hadis. Nah, hadis-hadis yang telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim maka itu dianggap hadis-hadis yang paling sahih. Famasalan, maka sebagai contoh, di bulughil maram, di dalam bulughil maram yaqulul hafidh Nam akbal hadis Al-Hafidh bin Hajar Al-Asqalani Ahmad bin Ali namanya Ahmad bin Ali ya. Nah, barakalafikum. Eh, contohnya beliau mengatakan dalam apa? Akbal hadis ketika di akhir hadis beliau mengatakan muttafaqun alaih. Yakni rawahul Bukhari wa Muslimun. Ini perlu diperhatikan ya. Muttafaqun alaih itu rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahu asy-Syaikhan. Siapa Syaikhan? Bukhari dan Muslim. Paham itu ya? Nah, barakalafikum. Tapi kalau kama sabata dzalika fi sahih. Kalau ucapan fi sahih itu masih ihtimal. Bisa sahih Bukhari sama Muslim, ihtimal. Paham ya? Tapi kalau karena kama sabata dzalika fi sahihain sebagaimana hadisnya itu telah datang dalam Sahih sahihain berarti sahih Bukhari sahih Muslim. Tapi kalau sebagaimana hadisnya telah datang dalam sahih ini masih umum nih? Umum, bisa sahih Bukhari sahih Muslim. Tapi kalau hadisnya muttafaqun alaih jelas Bukhari Muslim. Mau misalnya ya? Kalian sini Nah, summa al-farad bil khari. Kemudian setelah itu urut-urutannya yang paling tinggi itu muttafaqun alaih. Setelah muttafaqun alaih adalah summa man farada bil Yaitu hadis yang dibawa sendiri diriwayatkan Imam Bukhari dengan sendirinya. Paham ya maksudnya itu? Nah, barakallahu fiikum Imam Bukhari membawa hadis tersebut atau meriwayatkan hadis tersebut dengan sendirian itu loh. Nah, tanpa digabung dengan Muslim itu loh istilahnya. Paham ya maksudnya ya? Ewa, man farada bihil Bukhari. Itu hadis yang dibawa dalam Bukhari dengan na'am bersendiri. Li'anna syarat Bukhari dikatakan syaratnya Bukhari akuat, lebih kuat min syarat Muslim daripada sekedar syaratnya Muslim. Bahwa yaitu subuh terlihat bainal rawi wa man rawa anhu. Yaitu harusnya adanya perjumpaan antara seorang perawi dengan apa? Eh, dan dan orang yang dia meriwayatkan darinya. Jadi masing-masing perawi itu sezaman dan berjumpa itu. Apa maksudnya ya? Nah, bi muslim Berbeda dengan Imam Muslim. Alladhi istarata al-mu'asarah duna muhaqah. Yang mana Imam Muslim itu mensyaratkan apa? Mu'asarah sezaman saja tanpa harus bertemu. Paham maksudnya ya? Fakar syatul Bukhari asyaddu akwa. Maka dengan itulah syaratnya Imam Bukhari itu lebih kuat dan lebih nah lebih akurat. Paham ya? Lebih kuat gitu. Sangat kuat dan lebih kuat gitu loh. Paham maksudnya ya? Nah, kuat sekali. Falidzalika qalu inna sahih Bukhari asah min sahih Muslim. Oleh karena itu, mereka pun berkata, itu para ulama, sesungguhnya Sahih Bukhari itu lebih sahih daripada Sahih Muslim. Tapi kalau global bagaimana? Asahul kutub al-musannafah ba'da kitabillahi jalla wa ala apa? As-sahihan. Kitab-kitab yang disahih, yang disusun setelah Al-Qur'an Al Karim adalah sahihan. Nah, dari sahihan itu baru kita rinci lagi. Sahih Bukhari asah min Sahih Muslim. Karena syaratnya sangat kuat tadi itu. Imam, Imam, Imam Bukhari mensyaratkan harus sezaman dan bertemu. Kalau Imam Muslim mensyaratkan yang penting sezaman walaupun tidak bertemu dan memungkinkan untuk bertemu. Nah, seperti itu. Ewa. Qala Nazim berkata seorang penyair, "Tashajara qawmun fil Bukhari wa Muslimu, ladayya wa qalu ayyudaini tuqaddamu." Fakultu laqad faqal bukhari yusihatan kama faqa fi husni sina'ati Muslimu. Artinya telah berselisih sekelompok kaum mengenai Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ladaiya di hadapanku. Wa mereka mengatakan ayu zaini tuqaddamu? Mana di antara keduanya yang lebih didahulukan? Fakultu, kemudian aku pun mengatakan laqad faqal Bukhari sihatan. Dan Imam Bukhari telah nam lebih unggul daripada kesahihannya faqal itu maksudnya lebih di atas ya, lebih unggul daripada Sahih Muslim dalam sisi kesahihannya Kama faqa fi husni istina'atil muslimu. Sebagaimana Imam Muslim juga unggul, lebih tinggi di dalam apa? Di dalam bagusnya susunannya. Di dalam apa? Di dalam bagusnya susunannya. Dalam artinya susunan Sahih Muslim itu lebih bagus daripada susunan Sahih Bukhari. Tapi kan orang yang dicari itu hadisnya sahih atau bagus susunannya? Yang dicari sahihnya. Oleh karena itu para ulama nanti menyebutkan bagaimana urutannya. Yakni maknanya adalah anna musliman tertib bahwasanya Imam Muslim itu dari segi urutan nah mengurut pengurutan hadis itu wasiat turkil hadis dan juga konteks penyebutan jalan-jalan hadis ahsan dengan Bukhari lebih bagus daripada Sahih Bukhari contohnya apa contohnya kalau kita telusuri ya di dalam Sahih Muslim itu biasanya disebutkan satu hadis itu nanti enam jalan-jalan hadis yang lain disebutkan di bawahnya jalan-jalan hadis yang lain disebutkan di bawahnya tapi kalau dalam Sahih Bukhari terkadang Imam Bukhari menyebutkan dalam sebuah hadis. Nah, hadis yang semakna dengan ini disebutkan di, di tempat lain. Berpencar misalnya di tempat lain, mungkin bab lain, kitab apa apa gitu lah ya. Tapi dalam Sahih Bukhari juga. Tapi kalau Imam Muslim enggak. Imam Muslim itu menyebutkan dalam misalkan, misalkan satu bab itu, nah kalau kita shalah misalkan, nah semua hadis itu berkaitan masalah di situ. Nanti kalau kita berjihad lain lagi gitu Tapi kalau Imam Bukhari barakallahu wa hafizakumullah, nah dari sisi urutan dan juga susunannya beliau menyebutkan terkadang berpencar. Nah, terkadang penyebutannya ber, berpencar. Nah, barakallahu fikum. Yakni ana musliman fi tartibi wa yang turuqil hadits ahsan min bukhari Maknanya adalah Imam Muslim itu dari sisi urutan dan juga bentuk jalan-jalannya hadis itu nah dalam menyusun susunannya itu lebih bagus daripada Imam Bukhari. Lakin min haitsu sihah al Bukhari yafuqu musliman akan tapi dari sisi kesahihannya Imam Bukhari itu lebih tinggi daripada Imam Muslim. Paham ya? Atau lebih unggul daripada Imam Muslim. Paham? Wa nahnu fi bahthil hadis. Adapun kita kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menasihati, wa nahnu fi bahthil hadis. Adapun kita di dalam masalah membahas hadis, yuhimmuna yang paling penting bagi kita adalah as-sihhah, yang penting sahih. Aksar mimma yuhimmuna at-tansih wa sanah. Paham ya? Nah, yang lebih kita pentingkan itu adalah kesayangannya itu lebih besar daripada sekedar mementingkan apa? susunan dan juga bagusnya apa? bagusnya letaknya. Paham ya? Dari sisi apa? Dari sisi susunan dan bagus letaknya itu lebih apa? Nah, lebih lebih bagus lagi atau lebih banyak banyak lagi yang kita harus mengetahui yang sahih. Nah, dalam artian bagaimana barakallahu fikum dalam artian kita dalam masalah mencari hadis itu mencari yang sahih atau yang bagus susunannya? Kan aslinya mencari yang sahih kan itu. Nah, barakallah firman wa na'am. Jadi kita mencari yang enam sahih itu lebih banyak daripada dibandingkan daripada apa sekedar mencari bagusnya susunan dan juga tata letaknya. maafkan soal itu ya. Eh, ya, barakallah firman. ada Adapun berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. bi'idnillahi subhanahu